Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya آمين يا Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim adada khalqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalimatihi Allahumma salli wa sallim ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ay tabi'akum bi isanin ila yaumiddin Ikhwah fillah cahaya hati yang insya Allah semua hati kita diberi nur cahaya hidayah oleh Allah jala Jalaluh. Bersyukur pada Allah, Allah perkenankan menikmati hidangan hidayah Allah. Salat di awal waktu, berjamaah di masjid, kita lalui dengan zikir, doa, tausiah. Halakah isyrak ini sampai matahari terbit meraih nilai haji dan umrah sempurna sempurna, sempurna. Hamba yang beriman ngiler dengan nilai yang begini besar. Arifin menyebutnya dokter ngiler. Makanya kenapa kawan-kawan mujahada menjaga amaliah ini. Nggak mau keluar, kecuali saya matahari terbit, lebihkan 10-15 menit. Seperti Mekah, Madinah itu, sholat isra Karena ingin sekali mendapat nilai haji dan umrah. Nah kalau daftar haji sekarang yang ONH biasa ada yang 10 tahun 15 tahun tapi dengan satu jam saja duduk di masjid ikuti dapat ilmu lagi subhanallah Allahu Akbar tidak heran orang beriman itu kita islamkan bahasa rakus nih rakus amat sangat dengan eh, amal karena dunia ini terlalu sebentar untuk mengumpulkan bekal di akhirat nanti itu yang buat orang beriman tidak mau membunuh waktunya. Itu yang membuat orang beriman tidak mau membunuh waktunya. Walladzina hum anil mau mu'ridun. Orang kalau sudah khusuk salatnya karena cinta rindunya pada Allah, maka hal yang tidak bermanfaat dia tinggalkan. Kalau tadi Ustadz Lukman menyebut uh, yang makruh, yang subhat, yang mubah pun tidak mau bernikmat-nikmat dia. Dia ingin semua nilai. Bagaimana yang mubah menjadi nilai di hadapan Allah? Kali ini kita membahas apa, Ustadz Paujan? Sabar dan syukur. Mari kita buka surah Ibrahim ayat 24 dan 25. Surah Ibrahim surah yang ke 14. Kori Santri Azikra ya. Tony silahkan sayang بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة طيبة كشجرة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤمن يؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم Wahai manusia, Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah memberikan perumpamaan kalimat tauhid? Laksana sebatang pohon kurma, akarnya menghujam ke bumi dan pelepahnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya setiap waktu dengan izin Allah. Allah memberikan perumpamaan-perumpamaan ini kepada manusia supaya mereka mau mengingat keesaan Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa cahaya hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kita hormati sama-sama guru kita, abang kita yang paling ganteng. Kiai Haji Ahmad Muhammad Arifin Ilham Mata'an Allah Bitrahatihi Masyarifah kalau kita berbicara masalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lautan kita jadikan tintanya. Ranting-ranting kayu kita jadikan potlot untuk menghitung nikmatnya Allah sementara lautan akan kering tetapi nikmatnya Allah belum tentu habis dan belum tentu selesai. Kalau kita mau bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita insya Allah Allah akan tambah tapi apabila kita ingkar terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, niscaya adabku kata Allah Subhanahu wa taala sangat pedih. Seperti apa yang kau rasakan saat ini di dunia. Kita lihat hadirin kemarin di Sumatera dengan Gunung Sinabungnya. Di Jakarta pada saat ini juga dengan terkena dengan banjirnya Kemarin di Kediri dengan gunung kelutnya pantas kalau Allah berikan teguran dalam Al-Qur'an wa qalilum min ibadiyasy Sangat sedikit sekali orang merasa syukur nikmatku kata Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat Allah menjelaskan alam tara kayfa daraballahu matalan kalimatan tayyibah. Tidakkah kata Allah keperhatikan Allah membuat contoh yang baik syajaratin taibatin asluha thabitun wa par'uha fis sama perhatikan pohon yang baik dia punya akar terhujam ke bumi sedahan-dahan menjelam ke langit tu'ti kulha kulhin bi idrabbiha dia berbuah sepanjang masa dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala wa yadribullahu al-amthala linnas Allah memberikan contoh kepada kita kepada manusia la'allahum yatadzakkarun mudah-mudahan mereka mendapatkan peringatan ini peringatan buat kita hadirin Allah gambarkan seperti bahan artinya apa akarnya terhujam ke bumi artinya Islam harus benar-benar ada dia pun ada menjelam ke langit artinya Islam harus benar-benar kelihatan ngajinya rajin salat juga mau dia mau kumpul di majlis taklim dia mau sholat berjamaah subuh dengan luar biasa tu'ti ukulaha kullahinim bi'in rabbiha dia berbuah sepanjang masa dengan izinnya Allah subhanahu wa ta'ala buahnya iman itu adalah akhlak petutur kata yang baik kepada, kepada sesama tingkat tetangga kita termasuk buah iman kita kepada Allah mau menerima teguran nasihat yang baik dari guru-guru kita termasuk buah iman kita kepada Allah malu berbuat maksiat tidak malu berbuat baik termasuk buah iman kita kepada Allah ini kadang-kadang kita terbalik hadirin malu berbuat baik tidak malu berbuat maksiat yang pada akhirnya Allah turunkan adab mungkin kita merasa cukup terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita belum lagi masalah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat ta'arif, semua ibadah mengandung pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salat Isya. Kata Hujjat isra Imam Ghazali dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu Wajha, Salah satu sahabat Nabi yang Allah berikan keutamaan dia jaga dia punya muka. Kenapa? Sayyidina Ali tidak pernah melihat kemaluannya sendiri di kala hidup. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa amma salatul atamah dan ada pun salat Isya kata Nabi fa inna qabru dhulmatun wa yaumal qiyamati dhulmatun kubur gelap hari kiamat gelap kubur gelap hari kiamat gelap padang yaumil mahsyar nanti Allah ciptain gelap Fama min mu'minin mata fi zalmatin laili ila suratil atamah tidak ada seorang mukmin yang berjalan di dalam kegelapan dia mau sujud pada Allah Subhanahu wa taala dia mau ruku pada Allah Subhanahu wa taala kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa kharramallahu alaihi wa qudnar wa yu'ta nuran kecuali Allah haramkan jasad orang tersebut tersentuh oleh seluruh gelatan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan banyak sinar penerangannya di alam kubur dan di alam barzah. Subhanallah. Enak nggak kita jadi umatnya Rasulullah? Diharamkan kita seluruh api nerakanya Allah Subhanahu wa taala dan banyak sinar penerangannya di alam kubur dan di alam barzah. Makanya hadirin nanti begitu kita dibangkitkan dari kubur muka kita ini macam-macam Ikra kitabak binafsi wa bi amali. Siapa yang sinar mukanya seperti matahari? Sinar mukanya terang menderang. Kata Nabi mereka mereka yang muadzin belum mengumandangkan adzan Allahu Akbar Allahu Akbar. Dia sudah bergegas siap-siap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang sinar mukanya seperti lampu neon? Kata Nabi mereka mereka yang pas muadzin mana kada adzan Allahu Akbar Allahu Akbar baru gegas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang sinar mukanya seperti lampu lilin? Sinar mukanya seperti lampu lima watt. Kata Nabi mereka mereka yang akhir salat sudah Muhammad baru bergegas melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja hadirin gambaran, foto dan contoh bagi mereka mereka senantiasa mau ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mereka yang enggak pernah sujud, enggak pernah ruku, enggak pernah kumpul di masjid, mungkin nanti akan diganyang oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan masuk surga, bahwa surga pun akan tidak akan mereka rasakan. Naudzubillah summa naudzubillah minta dzalik. Kalau saya cerita hadirin dulu, pernah ada empat orang sahabat ini empat seorang sahabat sudah menyetir mayit. Ini mayit yang baru meninggal di dan kain kafan bergerak-gerak. Sahabat setelah sholat, dia penasaran, dia buka itu kain kafan. Subhanallah azza wa jalla mayit yang baru meninggal hadirin tadi sedang dimakan oleh ular yang sangat besar. Sahabat yang tiga penasaran diambil pentungan diambil martil yang sangat besar saraya untuk memukul induk ular. Subhanallah azza wajalla dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ini ular begitu pengen dipukul dia bisa ngomong. Apa kata ular tersebut? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai sahabat, jangan kau pukul aku, jangan kau nistakan aku, jangan kau hinakan aku. Hai sahabat, aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala turun dari surga ke dunia untuk makan ini mayit karena ini mayit hidupnya di dunia mukanya enggak pernah terbasuh air wudu. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kumpulnya kita halakoh pagi. Allah berikan keutamaan buat kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Allahu akbar asluha sabit faruha fis sama. Kalau iman itu semakin menghujam pada diri seseorang maka tampak sekali ia sangat menikmati ibadah. Semangat sekali amal salehnya, mulia sekali akhlaknya maka sabar dan syukur adalah buah dari keimanan yang kuat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Itu dua hal yang dapat dibedakan tapi tidak dapat dipisahkan. Hamba yang sabar itu bersyukur. Sabar dalam bersyukur dan syukur itu membutuhkan kesabaran. Karena ada hamba Allah yang tidak sabar dalam bersyukur. Dan hamba Allah yang bersyukur itu sangat sabar karena ia tahu semuanya adalah irodah kudrah Allah. Kemauan dan kekuasaan Allah. Dan semuanya Allah putuskan, Allah ciptakan. Ciptaan dan kejadian dengan ridoknya rahmatnya, ilmunya, kebijakannya, hidayahnya, itu setiap ciptaan, setiap kejadian pasti ada rahmat Allah, pasti ada ilmu Allah, pasti ada hikmahnya. Karena itu kita minta kepada Allah al-lutfu. Terbukanya hati. Bukan menolak takdir Allah, takdir Allah, takdir Allah. Tidak bisa kita menolaknya. Tapi beri kepada hamba keikhlasan, kesabaran, ketawakalan, baik sangka dan kecerdasan menangkap hikmah di balik segala ciptaan dan keputusanmu. Itu yang buat orang beriman tidak cengeng. Sabar dan syukur. Buah dari keimanan yang kuat kepada Allah. Terima kasih Ustadz Fauzan. Selalu Arifin mengajak ikhwah untuk beramal akhirat. Tadinya fana menjadi bako. Uang rupiah ini mungkin dianggap remeh recehan ya ditaruh di tas kulkas di dapur dibuang-buang kumpulinlah ibu-ibu berikan untuk pondok pesantren dan caranya kasih anak kita biar anak kita yang ngasih boleh kasih ke Arifin setiap zikir ahad pertama datang di sini serahkan ke Arifin biar anak ibu ketemu Arifin terima kasih amal jariah ini untuk pembangunan pondok pesantren dan di antara santri kita Tony udah berapa jus? 11 ya. 16 juz Alhamdulillah santri kita ada 24 ada 3 yang 30 juz dan tidur bareng di masjid Allahu Akbar terima kasih Ustaz Fauzan nasihat antum sangat membuat kami tersentuh dan membuat kami sadar pagi ini bahwa Islam itu tidak hanya sampul juga isi tidak hanya isi tapi juga sampul <laughs> karena ada orang nggak mau ke masjid dokter Kenapa nggak ke masjid? Takut ria katanya. Ada orang nggak mau berjilbab. Kenapa nggak mau berjilbab? Ya takut dibilang munafik. Katanya. Padahal saat dia bilang takut munafik sudah munafik dia. Terima kasih anakku sayang Tony. Jazakumullah semua amal jariah hubungi Ahya Waludin 0856 90010 0856 90010 Ya Allah terimalah amal jariah kami.